Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. <clears throat> Kembali kita lanjutkan membaca <clears throat> Syama'il Nabi karya eh, Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah at tirmidhi rahimallahu taala. Hadis berikutnya hadis yang ke-210 dari Anas ibn Malik, senyia Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, karena ia tanafasu bernapas fil ina dalam wadah air atau gelas salasan tiga kali idha syariba ketika beliau minum. Wayakul dan Nabi mengatakan minum dengan bernapas tiga kali itu amra'u lebih enak wa arwa dan lebih menyegarkan. Hadisnya juga diatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Isi hadis ini isinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika minum dalam wadah air maka Nabi tidak meminumnya tufatan wahidatan sekali minum. Wa inna yatanafasu namun Nabi bernapas di antara salah sela minumnya. Maka Nabi minum sedikit dari air, kemudian mengambil napas, kemudian minum, kemudian mengambil napas, kemudian minum. Sehingga selama Nabi minum, beliau mengambil nafas sebanyak tiga kali. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan besarnya manfaat cara minum semacam ini dengan Nabi katakan huwa amra'u. Ini dari kata-kata mari dan maknanya adalah aswaru fisurbi. Lebih lancar dalam minum. Ini ya, maka eh, lebih eh, minuman lebih Azwar lebih cepat masuk <clears throat> wa arwa dan lebih menyegarkan ya, dari kata-kata rai yang artinya hilangnya dahaga. Ya, ablak lebih luar biasa untuk terwujudnya rai lil atshan bagi orang yang kehausan. Rai adalah kebalikan dari haus. Wahad adanya adalah di antara, di antara kesempurnaan agama ini dan keagungannya dalam agama ini terdapat petunjuk bagi para hamba likuli khairin bagi segala kebaikan baik kebaikan dalam masalah agama ataupun kebaikan dalam masalah dunia kebaikan berkenaan dengan masalah badan ataupun kesehatan maka Islam adalah agama yang yahdi lillatihi akwam menunjukkan segala sesuatu yang lebih baik fi janib dalam segala sisi dan aspek. Kemudian dari uh, eh, Rishdi ibni Quraib dari ayahnya Quraib dari Ibnu Abbas. Ibn Abbas mengatakan senyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena ida syariba jika beliau minum tanah fasa maka beliau bernapas marotain dua kali. Kemudian hadis ini da'if di catatan kaki. Di sini juga diatkan oleh Al-Musannif yaitu At-Tirmidzi di jamiknya dan Ibnu Majah. Dan ada Rizdi bani Qurayib e, Quraib yang dia da'if. Ya hadal hadis, hadis ini bukanlah nas tegas fil iktisar menjawabkan diri dengan dua kali. Namun yahtamil dimungkinkan yang dimaksudkan adalah bernapas, mengambil napas di tengah-tengah minum. Kalau bernapas di tengah-tengah minum itu dua kali, maka nanti totalnya jadinya tiga kali. Pas di tengah-tengah minum dua kali, kemudian eh, setelah itu minum lagi yang ketiga, ya, setelah itu mengambil napas, yang itu sekaligus meletakkan gelas. Maka jadinya E, cocok dengan hadis sebelumnya yaitu tiga kali karena ini menceritakan e, dua kali itu menceritakan tengah-tengah minum yang terakhir yang itu merupakan sekalian meletakkan gelas tidak dihitung maka Nabi minum dan bernapas ini satu kemudian minum kemudian bernapas kemudian minum kemudian gelas diletakkan ngambil napas maka totalnya jadi tetap Tiga, selaras dengan hadis sebelumnya. Ini seandainya hadisnya, kita katakan hadis yang kuat. Tanah fasa maka Nabi bernapas. Maka tadi fayakunu, maka totalnya uh, e, syaribah Nabi minum sebanyak tiga kali. Dengan menghitung kalau yang terakhir dihitung. Tanah Tanafasa Nabi bernapas di antara minum pertama dan yang kedua dan di antara kedua dan yang ketiga itulah yang disebutkan dalam hadis ini. Dan dalam hadis ini Nabi diam tentang mengambil napas yang terakhir karena mengambil napas yang terakhir yang itu sekaligus mengakhiri kegiatan minum adalah satu hal yang vital, satu hal yang pasti ada secara realita. Secara realita, tidak perlu ditegaskan ya pengambilan napas untuk yang ketiga itu pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Kemudian dari Abdurrahman ibn Abi Hamrah dari neneknya namanya Kabsyah. Qalat sang nenek Kabsyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahku dan minum dari fi mulut kirbatin wadah air terbuat dari kulit. Mu'alakin yang digantung. Maka Nabi minumnya iman sambil berdiri. Fakum ila fiha lantas aku berdiri menuju mulut kirbah. tuhu lantas aku memotong mulut kirbah. di sini juga dihatkan oleh At-Tirmidzi dalam jami'nya. Demikian juga Ibnu Majah dalam sunannya. Kabza al-Ansariyah adalah saudara perempuan Hasan ibn Thabit. Hasan ibn Thabit ini gelarnya syair Rasul. Penyairnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ada Zaid bin Sabit dan ada Hasan ibn Sabit. Kalau Hasan ibn Sabit itu beliau seorang penyair yang menggunakan syair-syairnya untuk membela Islam. Kauluha fasyariba min fi kirbatin mu'allaqatin kirbah wadah untuk menyimpan air. Terbuat dari kulit, biasanya kulit kambing, al madbuh yang sudah disama. iman sambil berdiri. Minumnya Nabi SAW dalam kasus ini sambil berdiri, satu hal yang jelas, itu karena satu kebutuhan. Kenapa? Karena Nabi minum langsung dari mulut kirbah. Dan kirbah tersebut mu'allakah adalah kirbah yang digantung. Ya, atau sebelum kita lanjutkan tadi berkenaan dengan hadis sebelumnya tentang amra'u wa arwa Amra'u tadi uh, dijelaskan dengan apa? Ya, asbahu fis surbi supaya lebih jelas. Ya. Yang dimaksud dengan amra'u di sini anau bihadza tarik bahasa minum dengan cara semacam ini yakunu azhal fin nuzul ilal am'a. Ya, bahasanya air minuman itu akan lebih mudah turun sampai ke usus. Jadi, iya. maka yang dimaksud dengan amra'u itu kalau untuk minuman artinya mudah masuk sampai ke lambung dan seterusnya. Enggak ganjel tertahan di daerah-daerah sebelumnya. Kalau untuk makanan maka ini fakuluha hani ammaria di Al-Quran. Ada hani ammaria, maria. Makanan yang maria itu artinya makanan yang cocok dengan lambung orang yang memakannya. Sehingga karena cocok maka akwa hadman. Lebih kuat penyerapannya. Ya Kabsyah tadi nama aslinya atau lama utuhnya Kabsyah tentu binti Sabit. Karena dia saudaranya Hasan bin Sabit. Maka dia Kabsyah binti Sabit bintil Mungdir al-Ansariyah. Saudaranya Hasan bin Sabit dan beliau adalah juga sahabat sahabat Nabi. Ya kenapa Nabi e, minum ini dengan berdiri maka boleh jadi libayanil jawas untuk menunjukkan bolehnya minum sambil berdiri atau wa imma adam imkanil julus karena tidak memungkinkan untuk duduk. Ya, kemudian tadi kabesah memotong kirbah mulut kirbah yang telah nempel dengan mulutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa ini dipotong? Wala'alah dan boleh jadi beliau memotong mulut kirbah untuk menjaganya. Supaya tidak terhinakan dikarenakan dia telah bersentuhan dengan mulutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengistimewakan ini adalah ya ada unsur tabaruk, tabaruk dengan bekasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena mulut Nabi, bibir Nabi nempel di situ, maka kemudian diamankan. Ya, kemudian hadis selanjutnya <clears throat> yaitu dari Anas bin Malik. Dari Sumamah ibn Abdullah, kal Sumamah mengatakan karena Anasu adalah Anas ibn Malik yatana fil ina isalatan Pernah mengambil nafas ketika ya, dalam gelas ketika minum sebanyak tiga kali. Wazama Anasun za'ama di sini bermakna qala. Karena za'ama dalam bahasa Arab itu punya dua makna. Bimakna zon dan bimakna yakin. Za'ama itu bisa maknanya zon, sangkaan. Ya, ini kita terjemahkan dengan anggapan. Dan bimakna yakin. Ini maknanya yakin dan pasti kita terjemahkan dengan qala mengatakan. Wa za'ama Anas dan Anas mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bernapas di wadah air salasan sebanyak tiga kali. Di sini juga dilihatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Yustafadu minhu faedah dari hadis ini semangat sahabat untuk mengamalkan ajaran Nabi dan komitmen dengan adab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia dan indahnya keteladanan mereka terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, e, berkenaan dengan ya tanafasu fil ina maka fi di sini itu bukanlah zaraf untuk perbuatan ya tanafas. Bukanlah ini bukanlah keterangan ya, waktu untuk kegiatan bernapas. Sehingga beliau sehingga kalau ini makfinya di sini maknanya zarab maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernapas eh, fil ina dan napasnya itu di di gelas minum. fi bimakna min. Ini, namun fi di sini ini, dari analisis nahwu ini, karena yang dimaksud dengan fil ina itu artinya minum kemudian air gelas dijauhkan minum kemudian gelas dijauhkan maka ini menunjukkan maka fi-nya di sini bukan dzaraf namun fi bimakna min. Ini, maka fi di sini artinya min. Ya tanafasu minal ina beliau mengambil napas minal ina jauh dari wadah. Min, uh, fil ina bimakna minal ina jauh dari wadah salasan tiga kali. Artinya ngambil nafasnya itu dalam posisi jauh dari wadah air. Sehingga yatanafasu fil ina artinya annahu fi waqti surbi minal ina kana yatanafasu. Dan nah, di waktu pada saat beliau itu minum, beliau eh, menggunakan dan memanfaatkannya untuk bernapas. Kemudian hadis selanjutnya dari Al-Bar ibn Zaid. Yang dia ini adalah ibn anak laki-laki dari anak perempuan. Berarti dia ini adalah cucunya, cucu laki-laki dari anak perempuan, cucunya Anas bin Malik. Cucunya Anas bin Malik. An Anas bin Malik dari kakeknya Anas bin Malik, sinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim adalah ibunya Anas. Wakir baton mu'al mu'allaqatun dan ada wadah air terbuat dari kulit yang digantung. Fasyariba min, fa, min famil kirbati lantas Nabi minum dari mulutnya kirbah wa imun sambil Nabi berdiri. Setelah selesai, maka Ummu Sulaim berdiri menuju di ujung kirbah lantas memotongnya. Di sini juga dia, ini diet kelimam Ahmad. Dalam sanatnya terdapat An Anah ibnu Jurej. Ya, ibnu Jurej jika meriatkan secara An Anah maka da'if. An ibnu Jurej, an Abdul Karim berarti pakai an maka itu da'if. Demikian juga ada Al-Bara ibn Zaid wa makbul dan dia adalah roh yang makbul. Yang makbul dalam e, bahasa Ibnu Hajar artinya baif. Jika tidak ada yang e, menguatkannya. Nah tentang maksud dari memotong e, wadah kirbah terdapat penjelasan, terdapat riwayat yang lain yang menjelaskan. Waqad ja'a wajhu qat'iha dan terdapat penjelasan kenapa ada kegiatan memotong mulut kirbah ditegaskan e, terdapat riwayat yang lain yang menegaskan tepatnya diatkan oleh Abu Syekh dalam kitabnya Akhlakun Nabi. Ini, Sana ada kutipan perkataan Ummu Sulaim Kenapa dia potong? Qalat Muslim mengatakan la yasrabu minha ahadun ba'da surbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak tidak boleh minum dengan menggunakan wadah uh, dengan mulut kirbah ini satupun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Sehingga fal maqsudu huwa siyanatu maudi'in maudhi'in Asobahu famu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ya, yang jadi maksud adalah menjaga satu bagian yang menempel mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan sampai dihinakan. Ya, tadi kalau kita baca di sananya di sanatnya terdapat Al-Bara' ibn Zaid yang itu rawi yang bermasalah ditambah An-Anah ibnu Juraid. Wasahi anna hadil qisah waqa'at li Kabsah binti Sabit al-Ansariyah. Ya, di antara kemudian sisi daifnya karena yang benar kisah ini adalah kisahnya Kabisyah dan bukan kisahnya Ummu Sulaim. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah binti Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dari ayahnya sahabat Nabi Sa'ad ibn Abi Waqqas. Yeah. Anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu minum sambil berdiri. Abu Isa mengatakan, sebagian orang mengatakan bukan Ubaidah bintu Nail, namun Wakala ba'duhum Ubaid uh, eh, tu bintu Nabil. Kalau dari bintu Nail dan mengatakan yang benar pintu Nabil. Catatan kaki di sananya terdapat Ubaidah pintu Nabil wahia majhula. Orang oh, yang majhul berarti baik Ya, eh, maka Imam Tirmidzi rahimahullah taala menutup judul bab ini dengan hadis ini dan telah lewat rincian dari Ibnul Qayyim tentang masalah ini. ya, tentang Aisyah bintu Sa'ad ibn Abi Waqas. Ya, dia Aisyah Az-Zuhriyah Al-Madaniyah. Ya, Sikaton, Sikaton Ummirat. Beliau ini berumur panjang. Aisyah ini berumur panjang. Hatta adrokaha Malik. Sampai Imam Malik menjumpai beliau. Sampai menjumpai beliau. Namun beliau ini bukan sahabat Nabi. Wawahi maman za'ama laha ru'yatun. Namun salah orang yang beranggapan bahasanya de, beliau itu ru'yah melihat itu maksudnya melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau kita baca buku hadis bahas tentang rawi maka kalau disebut suhbah artinya bukan sahabat siapa bukan kalau cuma suhbah saja kan nggak jelas. Namun makna, maknanya adalah dia adalah sahabat jadi sahabat Nabi. Lahu ya, Lahu ya. Dia melihat. Ya, kalau orang yang tidak biasa baca ini melihat apa? Nah, namun yang dimaksudkan adalah melihat Nabi. Maka wawahima man za'ama anna laha Maka salah paham, tidak tepat orang yang beranggapan za'ama di artinya anggapan yang beranggapan bahasanya beliau ini Aisyah Az-Zuhriyah ini ru'yah melihat nabi yang benar dia tidak melihat nabi Ya, Abu uh, tadi Abu Isa mengatakan Abu Isa yaitu Tirmidzi uh, eh, sebagian poin mengatakan Ubaidah pintu Nabil. Maka di sini uh, eh, Tirmidzi mengisyaratkan adanya perselisihan realita tentang bapaknya Ubaidah ini binti Nabil ataukah binti Nail. Antara binti Nail ataukah binti Nabil. Namun perbedaan ini tidaklah menyebabkan mempengaruhi keabsahan hadis. Ini. Karena Ubaidah ini tadi majhul. Ya, maka sanad hadis ini dhaif karena di samping Eh, karena daifnya Ishak ibn Muhammad. Tadi ada Ishak bin Muhammad al-Farwi. Dia juga perawi yang daif. Ditambah jahalati Ubaidah binti Nail atau binti Nabil. Walakin matnuhu sabata. Akan tapi matanya benar. Matanya Benar terdapat dalam sejumlah hadis di antaranya hadis yang ada di awal bab yang menunjukkan kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah minum sambil berdiri. Kemudian sedikit di bab yang ke-33 bab tentang eh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai parfum. Maka Muslim rahimahullah taala membuat judul bab yang berisi tuntunan atau perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memakai parfum. Ibnu Qayyim rahimahullah taala di kitabnya Zadul Ma'ad mengatakan Nabi menyukai parfum. Wala aindahu dan selalu ada parfum di rumah Nabi. Warihuhu wa min ajabi Dan bau badan Nabi itu adalah bau badan termasuk bau badan yang paling wangi dan keringatnya Nabi adalah min atyabiti adalah parfum yang paling wangi. Oleh karena itu satu ketika Nabi tidur siang di rumah salah satu sahabat sampai uh, keringat menetes dari badan beliau, maka sahabat ini kemudian meletakkan semacam mangkok di bawah uh, posisi Nabi tidur uh, sehingga keringat Nabi netes di mangkok tersebut dan keringat Nabi adalah parfum yang paling wangi. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim di sini, dan keringat Nabi termasuk parfum yang paling wangi. Diat Imam Ahmad dari Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubiba ilayya minad dunya." Dunia yang eh, yang aku sukai adalah Anissa perempuan, parfum dan dijadikanlah penyejuk diriku dalam sholat. Dan sahabat terdapat hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau Nabi mengutamakan meng, uh, men, mengistimewakan misik, yaitu kasturi. Dan kasturi itu asalnya adalah darah, itu darah kijang. Maka ulama yang mengatakan bahasanya darah hewan itu najis mengatakan bahasanya di antara darah yang terkecualikan tidak najis adalah al-misku kasturi karena kasturi itu darah ya, kasturi itu darah kijang ya, di fil jami' lil musannif dalam jami' Tirmidzi karya Imam Tirmidzi dan juga dalam kitab hadis yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan atyabutib al misku. Senyap parfum yang paling wangi itu adalah kasturi. Ya demikian yang kita baca sembatan malam hari ini. Wassalamualaikum ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baruda'ana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih.